Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri wa waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah sadri wa amri واهل الاكره من لساني يفقه قولي وسدد به لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والالي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب ويكتب أبار العبيرين ودهر الداهرين أما بعد قال المصنف الشيخ العلامة محمد بن قاسم رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ونفعنا به وبعلومه وفي الدارين آمين إلى قوله kita sudah sampai kepada kajian tayamum yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa itu tayamum dan juga uzur-uzur yang ada pada tayamum itu. Di antaranya yang sudah kita kaji uzur tayamum ada juga di antaranya seseorang itu boleh bertayamum apabila tidak ada air atau ada air tapi dibutuhkan untuk hewan-hewan yang terhormat atau ada air tapi dijual dengan harga di atas normal lebih mahal daripada biasanya atau ada air tapi antara dia dengan air itu ada penghalangnya seperti ada hewan buat ada air tapi ada buaya yang menjaga atau ada perampok bisa ada ada begal ini kalau saya ke situ nanti nyawa saya melayang nah, maka dalam keadaan ini boleh dia tidak berwudu alias bertayamum atau ada air tapi kalau dia pakai air itu takut menyebabkan celah celaka. Nah, dalam empat keadaan ini yaitu ada air tapi dibutuhkan untuk hewan-hewan terhormat, ada air tapi dijual dengan harga dua kali lipat, ketiga ada air tapi antara dia dengan air tersebut ada penghalang, keempat ada air tapi kalau dipakai <coughs> bisa menyebabkan parah ini jika dia tayamum tidak perlu kobok. Ya. Jadi tayamum sholat sudah nggak perlu kodok lagi. Atau ya, ada air tapi dia tak sakit. Ya. Ini yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan saat ini, para hadirin hadirat, para pemirsa pendengar radio radioku di mana Anda berada maupun yang menyaksikan acara ini secara streaming, kita akan membahas syarat-syarat tayamum. Yang sudah disinggung ada berapa syarat tayamum ada li, lima. Yang pertama, yang pertama di kitab ini, di kitab Fathul Qarib Al-Mujib ini, ini kitab fikih praktis, gampang, mudah. Yang pertama adalah adanya uzur. Seperti sakit. Nah, sudah dibahas di pertemuan sebelumnya sah sakit. Ada tiga kategori sakit pakai tayamum. Yang pertama wajib dia bertayamum. Kapan wajib bertayamum? Orang sakit wajib bertayamum kapan? Apabila jika dia menggunakan air bisa mening meninggal, maka wajib tayamum. Jadi misalkan eh, <coughs> ada lobang di kepalanya atau sakitnya parah di tangannya, kalau kena air bisa mati. Itu pun dengan petunjuk dokter. Bukan asal-asalan. Ente kenapa nggak nggak anu nggak wudhu Ente tayamum, anak sakit nih. Nanti kalau anak kena air mati ya nani? Sakit apa? Sakit panu di tangan. Kok ente berani-berani mengatakan nani mati misalnya? Ya terserah anak lah. Menurut anak mati udah bisa, harus petunjuk dok dokter, nggak boleh asal-asalan. Nah, ini haram menggunakan air dan tidak kodok, tidak perlu kodok. Ya. <clears throat> Ada yang mubah. Mubah itu ya dia sakit, boleh tayamum, boleh berwu, berwudu. Kapan itu? Kalau dia pakai air nanti bisa lama sembuhnya. nggak mati nggak, lama sembuh. Atau bisa tambah parah. Tambah parah atau lama lama sembuh sembuh atau bisa kehilangan manfaat daripada anggota tubuh jika terkena air. Misalkan dia sakit ayan, ayan itu kan tidak boleh kena air. Nanti kalau kena air, nanti nyemplung di kamar mandi. Nah ini mubah dia bertayam. Karena takut nanti kalau saya wudhu masuk kamar mandi lihat air, ayan saya kembali. Ada kan orang ayan tidak boleh lihat air? Atau nanti kalau saya kena air, nanti langsung lumpuh tangan saya. Tangan saya ini nggak boleh kena air. Kalau kena air, 6, eh, kena air sekali 6 jam nggak bisa gerak. Maka dia mubah bertayam tayamum. Yang ketiga haram. Sakit haram tayamum. Kapan itu? Kalau cuma sakit ringan. Seperti tadi itu. Panu. Mula panu. Tapi Ustaz, panu kalau kena air tambah melebar panunya. Iya, tapi kan sakit ringan. Nggak sampai berat. Ini untuk sakit Tiga ada haram, ada mubah, ada wajib dia bertayam, tayamum. Selain tiga kategori ini nggak boleh dia bertayamum. <coughs> Dalam kitab ini disebutkan wujudul udri bisafarin au maradin. Adanya uzur dengan berpergian dan sakit. Jadi sakitnya belakangan baru berpergian. Nah, ini gunanya ngaji pakai guru tuh begini. Karena kalau ngaji baca kitab, nggak ada gurunya, nanti begitu baca kitab, syarat-syarat tayamum, kapan seseorang bisa dikatakan tayamum? Kalau dia berpergian. Berarti kalau saya pergi ke mempawa saya sudah boleh bertayamum. Loh, kok bisa? Ini di kitabnya disebutkan. Nah, salah, salah pemahaman dia. Di sini disebutkan berpergian. Kenapa? Disebutkan di bawah ada penjelasannya bagi Anda yang punya kitab. Karena zaman dulu orang kalau sudah berpergian itu sudah otomatis nggak ada air. Karena dulu padang pasir. Keadaan yang menulis kitab ini berada di Arab. Di Arab itu perjalanan satu bulan dulu belum ada kereta api, belum ada mobil. Jadi otomatis ketika orang berpergian pasti kekurangan ah, air. Makanya ketika berpergian boleh bertayamum. Kenapa? Karena berpergian berpergian itu di padang pasir, nggak ada air, nggak ada penginapan, nggak ada masjid musola. Beda sama Indonesia. Indonesia apalagi di Jawa, mungkin ada Bapak dari Jawa, kalau jalur Pantura itu setiap 100 meter ada masjidnya. Masjid pasti ada ah, air. Kita ke Singkawang, ya setiap satu kilo dua kilo ada ah, airnya. Jadi nggak bisa berpergian tayamum nggak bisa. Khusus di Indonesia. Kecuali berpergian memang nggak ada air sama sekali. Dari Pontianak sampai Sekawang semua masjid kering. Pantai-pantainya kering misalkan. Nah, baru boleh tayamum. Tapi mustahil kan? Mustahil. Nah ini gunanya ngaji ada, ada guru sama saya juga ngaji sama guru saya. Guru saya menjelaskan demikian. Di sini disebutkan Oh, kita kalau waktu berpikir arbit dikir lianna faqdal ma yaghlibu fi Kenapa disebutkan berpergian? Karena orang berpergian itu biasanya nggak ada air. Biasanya nggak ada air. Jadi bukan berarti dengan berpergian kemana saja bebas, udah nggak boleh berwudu, tayamum nggak bisa. Sebagai jadi syarat-syarat diperbolehkan tayamum sudah disebutkan barusan. Lalu yang kedua, itu tadi yang pertama yaitu adanya uzur karena sakit, udah selesai. Atau tidak ada air. Yang kedua adalah dukul waktu sholat. Boleh tayamum. Tayamumnya itu setelah masuk waktu sholat. <clears throat> Fala yasihu tayamum laha qabla dukuli waktiha. Maka nggak sah tayamum sebelum masuk waktu sholat. Kenapa? Jadi begini. Misalnya nih saya sakit. Kata dokter Habib Ali nggak boleh kena air. Kalau kena air nanti mati maka apa hukumnya saya bertayamum wa wajib atau Habib tadi nggak boleh kena air kalau kena air nanti lama sakitnya maka apa hukum tayamum mu mubah paham ya jelas ya maka saya mau salat duhur saya boleh bertayamum kalau sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau sudah adzan baru saya boleh bertayamum azil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uh, sudah masuk waktu salat zuhur. Saya tayamum baru boleh so, salat. Kalau jam 11 saya tayamum, nggak sah. Jadi jam 11 saya sudah tayamum. Nanti jam 12 azan zuhur saya langsung salat, nggak sah. Karena apa? Karena karena tayamumnya dia lakukan sebelum masuk waktu so, salat. Beda sama wudhu kan? Wudhu, jam 9 wudhu, belum batal. Zuhur, azan, boleh nggak langsung sholat? Boleh. Tapi kalau tayamum, jam 9 tayamum, masuk waktu zuhur, kita langsung sholat, nggak tayamum lagi, boleh atau tidak? Tidak boleh, nggak sah. Dianggap dia tidak suci saat itu. Kenapa bisa demikian? Karena tayamum ini adalah apa namanya? toharok yang ringan toharoh yang lemah lah istilahnya. Kecil. Beda sama wudhu. Kalau wudhu itu istilah fikihnya toharoh yang kuat. Toharoh yang besar. Kalau tayamum dia toharoh kecil. Ringan. Dia hanya pengganti air wudhu. Makanya karena dia ringan. Dia tidak boleh dilakukan kecuali setelah masuk waktu sholat. Dan satu tayamum hanya boleh satu kali fardu saja. Mungkin di sini ada di sini. umur berapa? Empat. Nah, ya, tidak ada di sini. Jadi satu tulis, satu tayamum hanya boleh satu fardu saja. Satu fardu. Jadi begitu masuk waktu zuhur, kita tayamum, langsung sholat zuhur, maka tayamum itu tidak boleh digunakan untuk melaksanakan sholat asar. Tidak boleh. Loh kan kita sholat asar berarti nanti tayamumnya setelah masuk waktu A, asar. Ya. kalau orang musafir gimana? Musafir kan boleh jamak. Boleh kan? Namanya jamak apa? Jamak tak takdim. Asar dimajukan ke duhur. Ketika dia jamak takdim misalnya duhur, tayamum, maka kalau mau langsung ke sholat asar, dia nggak boleh menggunakan tayamum duhur. Maka setelah melaksanakan sholat duhur, dia keluar lagi tayamum, baru setelah tayamum dia sholat asar. Jadi kalau dia tayamum, sholat duhur jamak takdim, lalu sholat asar lagi jamak takdim, nggak tayamum, nggak sah. Tidak, tidak sah. Beda sama wudhu. Kalau wudhu boleh kan? Wudhu, sholat duhur, sholat asar sah. Tapi kalau tayamum, satu kali tayamum hanya berlaku bagi satu sholat wah wajib. Sholat wajib saja. Kalau sunnah boleh berkali-kali. Jadi setelah duhur lalu kita mau sholat sunnah ba'diyah. Apakah dengan sholat sunnah ba'diyah harus tayamum lagi? Enggak. Ya, karena satu tayamum boleh digunakan untuk berkali-kali sunnah, amal sunnah, terus sunnah. Seperti baca Al-Quran, sholat sunnah, boleh. Tayamum Mau sholat sunnah 12 rakaat, 100 rakaat, satu tayamum tetap sah. Tapi kalau wajib, satu tayamum hanya untuk satu kali wah, wajib. Nih ini yang kedua. Yang ketiga, syarat-syarat diperbolehkan tayamum adalah Talabul ma ba'da dukhulil waqti. Ini agak memang agak rumit tayamum ini. Ya, santri harus wajib nyata. Syarat diperbolehkan tayamum yang ketiga adalah mencari air setelah masuknya waktu. Ini berlaku bagi orang yang bertayamum karena tidak ada air. Jadi kalau tidak ada air, di apakah begitu masuk waktu sholat duhur, dia langsung apa? Dia langsung uh, langsung tayamum? tidak Beda kalau sakit. Begitu masuk azan duhur, dia wajib mencari dulu airnya. Wajib dulu mencari air. Kalau sudah tidak ketemu, baru boleh tayam, tayamum. Jadi bukan berarti nggak ada air langsung boleh tayamum, enggak. Ini banyak yang salah di masyarakat ini. Tapi alhamdulillah kalau di Pontianak sih kita nggak pernah kekurangan ah air, nggak pernah. Paling tayamum itu digunakan kalau sah sakit saja. kalau ini Tayamum ketika nggak ada air. Kalau di sini gampang pak. Binafsihi dengan usahanya sendiri. Au bima lahu Atau dia mengizinkan orang lain untuk cari air. Jadi dia nyari air entah terserah mau usaha dia sendiri atau dia nyuruh orang lain tolong carikan saya air ya. Air sungai tak ada, air keran habis. Ya, yang menjual air pun tak ada atau dijual harganya dua kali lipat, ya kan? Fayatlubul ma min rahlihi. Maka dia mencari air dengan usahanya sendiri atau rufatihi minta tolong temannya. Baru kalau sudah nggak ada, boleh dia bertayam. Jangan di rumah dia tak ada langsung tayam. Kok nggak bertayam Di rumah saya tak ada air. Ya leting kau yang tak bayar. Tetangga, tetangga saya air sumur. Ada nggak air? Ada lah. Berarti tidak boleh tayam, tidak boleh tayamum. Fa'in kana munfaridan kalau dia mencari airnya sendiri, ini gampang di kitab ini. Nazara hawalaihi. Dia cukup mencari itu dengan melihat sekelilingnya minal jihatil arba dari sisi yang empat itu utara, selatan, barat, timur cukup dia ya, sejauh mata memandang nggak ada air ya maka kalau nggak ada air boleh dia tayam Ya, ini kitab ini menggampang inka nabi mustawim min arab kalau datar Ya, tapi kalau fa'in kana fi hardifa wal khifat, kalau jalannya berliku-liku, ada gunungnya, ada bukitnya, ada bangunannya, ada gedung tinggi, yang ini dua tingkat, ini satu tingkat. Bagaimana? Taraddada qadra nadharihi, maka dia memperkirakan qadra nadharihi tergantung ukuran penglihatannya. Kira-kira di balik rumah itu ada air apa tidak? Nah, gitu loh. Ada sumurnya apa tidak? Dikira-kirakan. Kalau ada, wajib dia datang ke rumah itu. Kalau nggak ada, baru dia boleh bertayam, tayamum. Ini di kitab ini, udah kita kitab ini aja dah. Gampang di kitab ini. Jadi kalau misalnya nggak ada, misalnya suatu hari nanti kering misalnya. Di Pontianak atau di manalah, bapak pergi mana misalnya kan ke pedalaman Kalimantan. Gimana ini misalnya nggak ada air, maka ketika masuk waktu dia cari air dulu. Bagaimana misalnya di dalam hutan atau mobilnya mogok misalnya nih. Lihat sejauh mata memandang ada air nggak? Oh nggak ada. Selokan pun nggak ada. Parit nggak ada. Ya sudah boleh tayang tayang. Tapi setelah masuk waktu. Kalau di kitab satunya, di kitab al ini sekedar pengetahuan saja. <coughs> ini agak agak agak panjang. Bagaimana? Jadi dia wajib al-bahtu karena ghairi satu kasayyaratih fa idza lam yajid fa yabhatu fi rufqatihi. Kalau dia pakai kendaraan, dia wajib mencarinya pakai kendaraan dulu. Bagaimana? Dia wajib ya mencari air apabila ini sekedar ilmu aja ya, sekedar ilmu aja. Jarak 150 meter dia yakin ada air. Jadi jarak berapa? 150 meter kira-kira sini kepada Keladila ya. Jarak jika dia yakin dalam jarak 150 meter ada air, yakin ya, bukan ragu-ragu, yakin maka dia wajib mencarinya, wajib. Enggak boleh tayamum. Ini dalam kitab ini. Nah. Tapi kalau jaraknya 4,5 km 4,5 km 4 dia kalau 150 meter berarti di atasnya di atasnya berarti di atas 150 meter sampai 4,5 kilo. 4,5 kilometer. Kalau dia jadi tadi kalau 150 meter mau yakin atau kayaknya ada air Kayaknya dalam radius 150 meter maka dia wajib mencari air. Kalau sekedar kayaknya. Kayaknya di Parit Keladi itu ada air deh. Jadi yakin dan kayaknya. Artinya menyangka. Sangkaan. Tapi kalau di atas 150 meter sampai 4,5 kilometer. Kalau nyangka nggak wajib nyari air. Kayaknya di Pal 9 itu ada air deh. Misalnya kan. Kayaknya. Berarti kan tidak sampai di atas 150 meter. Di bawah 4,5 km kilo. Kayaknya ada air, nggak wajib nyari. Tapi kalau yakin, oh yakin saya 2 kilometer dari sini ada air, maka wajib mencarinya. Ini dalam kitab ini disebutkan. Nah, dia. Kalau di atas 4,5 km nggak wajib nyari. Makanya saya bilang lebih enak dalam kitab ini udah Batur Qarib. Apalagi kita orang awam ini. Ya, sudah sudah berumur, susah untuk mengapa menghafal. Anak-anak muda ini, umur-umur kamu ini umur-umur belajar umur-umur menghafal karena nggak ada pikiran, ya kan? Kalau ukuran anak, apalagi orang tua kamu, udah mikir nyari duit, ya besok makan apa, banyak pikiran sudah banyak, bayar listrik, bayar rumah, beli bekas. Jadi mau menghafal tuh udah susah, bukan nggak bisa su, susah. Nah, tapi kalau kamu kan nggak ada beban, nggak ada beban ya, apa ada mikir nyari duit, kan nggak ada. Orang tua mau nyari duit, ya kan? Apa ada mikir kawin? Kan belum waktunya. Kecuali umur 25 baru udah mikir nikah. Nah, sekarang pikirannya masih kok kosong. Karena pikiran masih kosong, diisi dengan ilmu gampang. Nah, karena kemarin ada cerita, ada santri tidak betah, bukan di sini tadi. Kenapa tidak betah nangis, kesian sama orang tua katanya. Kenapa kesian sama orang tua? Bapak apa namanya susah nyari duit. Saya di sini SPP bayar 300 ribu sebulan di sini. Saya pengen berhenti aja dari pondok biar bantu orang tua dagang. Nah bapak mau kerja apa? Kerja jualan kopi. Kesian dagangan bapak seti. Udahlah saya berhenti pondok saja. Saya pengen bantu orang tua. Ini salah. Sah? Salah. Kalau kamu kesian sama orang tuamu, harus ya kamu belajar lebih giat lagi di pon, di pondok. Biar usaha orang tua kamu itu ber, apa berbuah. Nah, gitu ya, berbuah. Jadi salah itu. Orang tua itu enggak minta, udahlah kamu berhenti aja bantu bapak. Anu apa namanya? Bantu bapak dagang aja, susah. Nah, ini orang tua ini udah dirinya susah, nggak mau anaknya berhak berhasil, malah kepengen anaknya susah juga sama seperti dia. Nah, ini salah. Nah, kembali ke kita. Ini tayamum. Tayamum ini penting. Yang keempat, kita sederhanakan saja. Yang keempat adalah ta'azur istimalihi. Yaitu uzur memakai air. Sudah Anda jelaskan tadi. Ya. Air alma itu air. Bi anna khafa min istimali alma. Dia takut kalau pakai air ala zahabi nafsim meninggal. Au manfaat duit atau hilang manfaat anggota tubuh tubuhnya. Nah, yang sudah Anda bahas tadi sakit. Paham? Tapi dengan catatan sakit yang bisa menyebabkan dia parah atau sakit yang bisa menyebabkan dia mening meninggal. Wa in kun fil udri maka ma law kana bi qurbihi ma wa khafa lau qasara ala nafsihi min sabun au aduin au ala malihi min sarkin au ghasibin. Ini juga termasuk yang saya sebutkan termasuk uzur juga jika ada air tapi antara dia dengan air itu ada penghalang. Seperti apa? ada begal, ada hewan buas, ada perang, perang suku, ya kan? Kalimantan Barat kan rawan. Atau ada ada air tapi ada buayanya. Atau tidak bisa berenang, tidak ada tangganya. Ada air tapi tidak ada tangganya, anda takut nyemplung misalnya. Ini licin ini tidak bisa berenang, berbahaya. Maka boleh dia bertayang, Apakah kodok? Enggak, enggak kodok. Ya. Mencari dari bahayanya, dari ancaman pencuri atau ghasib sebenarnya. Kalau mencuri itu ngambil barang nggak dibalikan, itu namanya curi. Kalau ngambil barang dibalikan dikembalikan namanya go kosong. kosong. Ambil sendal, kan sendal ini tiba-tiba datang gitu. Itu namanya go kosong. Pakai barang orang lain tanpa izin, tapi dikembalikan namanya kosong. Kalau nggak dikembalikan, namanya mencu, mencuri. Sama-sama dosa besar. Sama-sama dosa besar. Wa yujadu fi ba'd nusakh al-masri fi al-sar ziyaratan ziyada ba'da ta'addul istimali wa hiya wazhu ba'da talab Juga di dalam kitab yang lain, di dalam naskah yang lain disebutkan juga syarat tambahan yaitu membutuhkan air ini yaitu hewan-hewan terhormat sudah Anda sebutkan. Ya, sudah Anda sebutkan jadi apabila ada air, saya ulangi lagi, apabila ada air, di antara yang menyebabkan boleh tayamum juga ada air. Air ini cuma sebotol aja untuk kita tayamum. Cukup untuk tayamum, apa untuk wudu. Tiba-tiba pas mau wudu datang hewan terhor terhormat. Haus, butuh minum. Bagaimana? wajib kita kasih air itu kepada dia. Tapi kalau saya kasih air nanti saya nggak bisa wudhu Habib. Kamu boleh bertayam, ayam. Tapi dengan syarat yang datang itu hewan terhor, terhormat. Kalau yang datang itu hewan yang tidak terhormat, kak dalam mati matilah. Tapi haus ini nggak boleh. Kita harus dahulukan wudhu. <laughs> Nah, itu ya. Gimana? Siapa hewan-hewan terhormat itu? Yang pertama adalah apa? Orang yang meninggalkan soh. So, ini hewan yang tidak terhormat. Loh, kita ini hewan kan? Definisi manusia adalah hewan yang berak, berakal. Kita ini hewan, tapi yang berakal. Al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berakal. Sebagian orang menerjemahkan hayawanun natik, hewan yang berbicara. Karena natik itu berasal, berasal dari kalimat nataka yang tiku dapat berbicara ya, itu kalimat satunya natik itu juga bisa diatakan berakal di bahasa Arab itu luas hewan yang berakal jadi kalau kita siapa yang berakal itu disebutkan dalam sini orang yang sholat <coughs> berarti dia berakal terhormat yang tidak sholat berarti dia tidak terhormat kenapa tidak berakal jadi kalau ada orang tidak sholat minta minum gak usah dikasih tapi ini dalam keadaan darurat tidak ada air untuk wudhu. Tapi kalau dia bertamu rumah kita lebaran, dia kasih air. Nah, kasih air, kasih minum. Tapi kata Habib Ali, nggak boleh kasih minuman. Itu kalau tidak ada air lah, lagi dan air itu hanya untuk wudhu. Itu pun jika dikasih orang ini nggak mungkin taubat. Tapi kalau dikasih, saya akan kasih kamu air. Tapi dengan catatan kamu taubat ya, sholat ya. Iya iya, saya janji sholat ya udah dikasih. Yang kedua apa? zina muhson yang tidak terhormat. Apa itu zina muhson? Orang udah kawin zina. Kalau belum nikah zina dosa besar, tapi bukan zina muhson. Apa namanya? Hah? Apa namanya itu? Lupa anak. Ya lawannya zina muhson. Stop ini lupa anak. Jadi kalau selain eh, ya, yang belum nikah zina dosa besar hukumannya dicambuk 100 kali. Tapi kalau sudah nikah berzina ini dosa dosa dosa besar lagi. Hukumannya dirajam sampai mati. Kenapa? Sudah ada istri halal masih nggak puas. Nah, ini yang tidak terhormat. Yang ketiga siapa? Kafir har harbi. Apa itu kafir itu terbagi menjadi dua, ada zimmi, ada harbi. Zimmi itu yang tidak memusuhi umat Islam. Zimmi kita haram mengganggu mereka. Haram mencuri harta mereka. Haram mengejek mereka. nggak boleh. Seperti apa di Pontianak ini. Ya kan mereka orang muslim tapi hidup bareng sama kita. Kasih rusuh. Kalau Harbi itu yang memusi umat Islam. Benci sama Islam. Seperti apa? Israel. Memerangi, membunuh, mencaci maki. Ya kan? Merendahkan syarisan. Islam. Itu namanya kafir har Harbi. Ini tidak terhormat. Oh Habib Ali keras ini. Bukan keras ini. kitabnya seperti itu. Ajarannya seperti itu. Kalau dia baik sama kita, kita baik sama mereka. mereka Yang keempat apa? Mur, murtad. Keluar dari agama Islam. Yang kelima adalah anjing gila. Kalau anjing gak gila masih terhormat. Karena dalam madhab Imam Malik <coughs> menyentuh anjing itu tidak najis. Ya. Kalau anjing gila baru tidak hormat. Yang keenam apa? Yang keenam apa? Ba babi atau celeng, ya. Celeng. c kalau bahasa Jawanya celeng. Babi itu mau berakal mau ndak tetap tidak terhor terhormat. Ini adalah kategori enam hewan yang tidak terhormat apabila datang kepada kita minta minuman maka tidak boleh dikah dikasih. Syarat yang kelima yang terakhir yang diperbolehkan untuk bertayamum adalah aturabut tahir harus pakai debu yang su suci. Ay at-tahur ghairul munada. Yaitu suci nggak basah. Jadi kalau basah nggak boleh. Jadi apa namanya? Debu yang ubah, yang kering, yang bertaburan, yang dilempar bisa bertaburan begitu. Wa isu ketahir dimaksud. Wa turabi makbaratin lam tunbas. Jadi sah juga makai tanah gosok, tanah curian. Haram tapi tetap sah. Jadi tanah curian kita nyuri tanah orang. Ini bukan tanah kita dilebih karena eh, patok tanda. Kan ada kan? Banyak kan kasus seperti itu. Itu haram itu. Tanah haram. Tetap dosa dia. Nanti dosa ditanggung di akhirat. Tapi seandainya dia tayamum di situ tetap sah walaupun haram. Tayamum tetap sah. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Begitu juga boleh tayamum dengan turab bakbarah. Dengan tanah kuburan yang belum digali. Boleh. Kalau digali itu kan basah. Maksudnya tanah kuburan yang belum basah. Kalau sudah basah ya nggak bisa. Jadi jadi dinusaki ziarah biatusar lahu bubar. Jadi tanah yang debu yang berhamburan. Jadi dilempar bisa berhamburan. Itu yang boleh digunakan untuk tayamum. Kalau bercampur fa'in atau jasun. Kalau bercampur dengan kapur, auramlun atau pasir, lam yajus nggak boleh. Jadi kalau debu yang ada di kapur yang di SD-SD itu, paham? Kan kapur itu kan? Atau pasir, pasir tukang nanti tayamum di atas ya, itu tidak boleh. Jadi debu mana? Ini debu di lantai, debu di kaca, paham? Jadi debu di pasir, debu yang di kapur, lam jus tidak boh, boleh. Wahada muafiqun lima kalau fi syarh muhadzab wa Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Al-Muhaddab dan kitab Tafsir. Lakin fi Rawdah fatawa jawaz dzalik. Tapi dalam kitab lain yaitu kitab Ar-Rawdah, Rawdah besar. Kemarin Rana nanya harganya 3 juta lebih. Wal Fatawa begitu juga kitab Fatwa. Kitab Syarah Muhaddab al bajmu Syarah Muhaddab ini 3 juta 900 ribu. 17 jilid. Kemarin nana mau beli ini. Kitab Muhaddab di Bogor. Besar. Majmu' Syarah Muhaddab itu penjelasan dari kitab Al-Muhaddab. Al-Majmu' syarahnya. Ya, di bawahnya kitab Al-Muhadzab, karya Imam Syarazi. Al-Muhadzab ini skripsi saya menerjemahkan kitab itu. Jadi hafal lah insya Allah seluk, beluknya. Jadi kitab al, uh, kitab apa? Al-Muhadzab. Fatwa eh, juga wa yasir tayammum aidan bi ramlin fi Boleh juga tadi sudah jelaskan. Sah Tayamum dengan debu yang bertebaran. Bukhara bi qawl musaf aturah kairuhu. Yang tidak boleh digunakan adalah kapur, tidak boleh. Semen, itu tidak boleh. Gusiha, koti, khazfin, semen. Itu kan debu tuh Dia buka karungnya, anu langsung itu debu, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi debu kapur, debu pasir, debu semen, itu nggak boleh. Wakaraja bitahir najis. Jadi tidak boleh juga memakai, apa namanya, debu yang nah, najis. Wa bermustamal kalau mustamal, fala yasir tayammum Begitu juga debu yang mustakmal juga tidak sah digunakan untuk bertayam tayamum. Apa itu debu mustakmal? Insya Allah minggu depan akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab.